به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها dan bagi Allah Jalla Jalaluh nama-nama yang indah Berdoalah dengan nama-nama itu Dan Alhamdulillah Kita telah mengkaji beberapa asma Allah al-husna Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman Mi'atan illa wahidah Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memiliki 99 nama 100 kurang satu Man ahsaha dakhalal jannah Barang siapa yang dapat menguasainya Maka niscaya Dia akan masuk surga Hadis Ruahul Bukhari wa Muslim Kita sampai kepada nama Allah yang ke-33 dan 34 Yaitu Al-Qawiyu Al-Matin Syekh Abdul Razak mengatakan waqad jaa ismullahil qawi fi iddati mawadi' minal Qur'anil Karim. Al-Qawi ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim Salah satunya adalah firman Allah Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha Allah itu maha latif Latif artinya yang lembut, maha mengetahui Yang menghantarkan kebaikan-kebaikan kepada hambanya tanpa mereka sadar Yarzuku man yasha Dia memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki wa huwal qawi al aziz dan dia maha kuat dan maha perkasa maha mulia wasmullahil matin dan nama Allah al matin lam yarid illa fi mawdi'in wahid Nama Allah Al-Matin ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali di satu tempat, di satu ayat. <clears throat> makrunan biwasfillah bi annahu dzul quwwah. Dan di satu tempat itu disebutkan bersamaan dengan sifat Allah bahwa Allah itu dzul quwwah. Allah itu maha kuat. Allah memiliki kekuatan. Allah berfirman di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin sesungguhnya Allah yang maha memberi rizki dia yang memiliki kekuatan dan dia al-matin apa artinya matin ini wa al matin ay syadidul quwwah makna matin itu adalah yang kekuatannya sangat hebat bukan hanya kuat tapi sangat hebat kekuatan wa makna al-qawi adapun arti al-qawi yang maha kuat ini alladzi la yu'jizuhu la yu'jizuhu syai'un wa la yaghlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'ahu radun yanfudhu amrahu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi yang disebut al-qawi adalah yang tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan, melemahkan, nggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Ketika mati datang Ketika sudah dituliskan buat fulan untuk mati pada hari ini Pada jam sekian dokter-dokter dihadirkan untuk menyelawat, menyelamatkan nyawa dia, tidak bisa dia menambah satu detik pun dari nyawanya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yanfudhu amruhu atau yanfudhu amrah wa yumdi qada. Naam, yanfudhu amruhu wa yumdi qada'u. Perintah Allah, ketentuan Allah lah yang berlaku. Fi khalqih dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-qawi yu'izzu man yasha. Dia menghormati, memuliakan siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Dan dengan kekuatannya dia menghinakan siapa yang dia kehendaki. Wa yansuru man yasha. Dia menolong siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdhulu man yasha. Dia meninggalkan siapa yang dia kehendaki, tidak dia tolong. Fal quwwatu lillahi jami'an dan kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Kalau kita mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, ketika mengatakan Allahu akbar, jawabannya apa? Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ketika panggilan untuk sholat untuk menggerakkan tubuh kita untuk datang berwudu untuk menghadap kiblat untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk menghadap ke kiblat ketika itu jawabannya bukan sama tapi jawabannya la haula wala quwata illa billah Tiada daya yang dapat menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Tiada kekuatan yang dapat menghantarkan kita untuk berbuat kebajikan kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kecuali Allah lah yang menggerakkan hati kita. Maka ingat La mansura illa man nasarahullah. Tidak ada orang yang tertolong kecuali yang Allah menolong dia. Wala aziza illa man a'azzahullah. Tidak ada orang yang mulia kecuali Allah yang memuliakan dia. Qala Allah Ta'ala Iyansurkumullah fala ghalibalakum Kalau Allah menolong kalian Maka tidak ada satupun manusia yang dapat mengalahkan kalian Kalau Allah menolong kalian Wa iyakhzulukum faman dhalladhi yansurkum min ba'di Tapi kalau Allah mengalahkan kalian Tidak membantu kalian Ditinggalkan kalian Orang yang kalah itu sebenarnya adalah orang yang tidak ditolong sama Allah. Orang yang tidak ditolong sama Allah dialah orang-orang yang kalah. Siapa yang akan menolong kalian? Kalau Allah sudah meninggalkan kalian, meninggal, melupakan kalian, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Ketika kita keluar dari rumah kita, apa doanya ketika keluar rumah? Nah, tafadhal. Angkat tangan, gak usah bisik-bisik gitu kan. Nah, tafadhal. Illa billahil aliyil azim. Nah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Masya Allah. Tuntutan menggapai keluarga sakinah. Masya Allah. Udah nikah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah lah. Amin. Coba kita keluar rumah kita bertawakal, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu jamaah apakah kita akan pulang ke rumah kita dalam kondisi selamat. Gak ada yang tahu. Kita naik kereta kita. Kita udah hati-hati. Tahu-tahu ada truk nabrak kita. Apa kita bisa menghalangi dia? Enggak bisa. Kita udah hati-hati. Tahu-tahu rem di mobil kita tidak bisa ditekan. Kita nabrak. Kita nggak ingin nabrak. Maka seorang mukmin ketika keluar dari rumahnya dia ingat dengan kekuatan Allah. Bahwa Allah Al-Qawi, bahwa Allah Al-Matin. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan hadza wa inna iman al-abdi bihadzal ismi sesungguhnya beriman dengan nama Allah Al-Qawi Al-Matin ini yuthmiru fihi kisaran baina yadillah akan membuahkan di dalam hati seorang hamba ketundukan kerendahan ketidakmampuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya mengharap Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat dia bertawakal kepada Allah dan menyerahkan diri kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza azamta wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau berkeinginan sudah serahkan kepada Allah. Karena manusia ini bisa berencana. Aku kepingin ini, kepingin itu, bisanya itu aja. Tapi menjadikan cita-citanya, mewujudkan cita-citanya tidak bisa. Saya ingat ketika ujian untuk kuliah di Jakarta. Kita mahasiswa nih pada ketakutannya kira-kira diterima atau tidak. Karena yang daftar seribu orang kira-kira yang diterima nggak sampai seratusan hati kan berdebar-debar akhirnya kita masuk ke ruangan untuk tes lisan faham tes lisan kan iya untuk apa wawancara syafawi ikhtibar syafawi apa ikhtibar syafawi lisan kan kita tes lisan kita udah Ya Allah hati ini sudah Wah ini kalau tidak diterima ini berarti pulang kampung ini kan Udah jauh-jauh ke Jakarta gitu kan Pulang kampung Teman-teman pada bersedih semua pada takut Subhanallah Itu di ruangan itu ada sebuah tulisan Berbahasa Arab Yang sampai hari ini saya ingat dengan tulisan itu Dan menghafalnya waktu itu saja Karena itu memotivasi kita untuk tawakal sama Allah Tulisan itu bunyinya alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seseorang itu berusaha. Kesuksesan bukan urusan dia. Bukan. Sukses tidak sukses itu urusan Allah Jalla Jalaluh. Allah Al-Qawi, Allah Al-Matin, dia yang memberi, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tapi tugas kita berusaha belajar untuk sisanya kita serahkan bakinya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang yang terjadi hanya yang Allah kehendaki tajri bimala tashtahis sufu kadangkala nelayan sama nelayan di sini kan di laut tuh nelayan yang pakai layar dia mau ke barat, anginnya ke timur. Mau apa dia? Apa bisa dia bolakin angin itu? Naudzubillah, Ada film-film kartun. Film-film animasi yang banyak ditonton oleh budak-budak muslim. Yang itu mengganggu akidahnya. Anak-anak pada senang. Film itu judulnya siapa yang tahu? Masya Allah Avatar Iya Avatar itu Ya nggak tahu ya. Saya ngelihat ada anak kecil Ada beberapa manusia mungkin Yang mereka memiliki kekuatan untuk Mengatur urusan dunia Ada yang satu memegang angin gitu kan Ada yang satu memegang air Ada yang satu Memegang api ada satu yang bisa nguasain semuanya. Ini namanya Tuhan mereka. Anak-anak kecil ketika melihat seperti itu, apakah dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia akan berpikir, "Oh, ternyata ini angin yang mengatur si avatar." Saya kadang-kadang melihat anak-anak kecil itu di pojok-pojok. Saya lihat, ya Allah nih, budak-budak ini ngapain gitu ya. Tapi itu kenyataannya. Orang itu dengan apa yang dia tonton, dengan apa yang dia lihat, orang tua kadangkala membiarkan anaknya. Ya biarkan film kartun kan, nggak apa-apa kan. Tidak tahu bahwasanya orang-orang di Hollywood sana. Mereka tidak membuat film-film sia-sia. Mereka ingin menyimpankan pesan-pesan. Menyampaikan pesan-pesan buat orang yang nonton film itu. Paling tidak anak kecil itu meniru gayanya. Ada lagi yang apa yang pakai ikat kepala? Kemudian ada Naruto. Iya, saya nggak pernah nonton tuh. Tapi itu dijual tuh tali kepalanya. Di sini dijual. Anak-anak bocah itu budak-budak pada pakai itu kan. Nah, saya ngomong ya Allah ya. Maka ingat hati-hati dengan tontonan anak kecil itu akan tumbuh besar dengan apa yang dia tonton. Apalagi orang tuanya tidak pernah membawa ke pengajian. Ke taklim nggak pernah. Kenapa? Ya Ustaz, takut ganggu, kasih game aja lah. Tuh anak kecil orang tuanya kasih game, suruh main game, orang tuanya pengajian di sini. Tidak tahu apa yang ditonton, apa yang dimainkan oleh anak-anak kita. Maka hati-hati, hati-hati. Kita yakin bahwasanya Allah Al-Qawi, al-matin. Kemudian yang ke 35 dan 6. Tiga puluh lima dan tiga puluh enam. Al-Muhaimin dan Al-Muhit. Al-Muhaimin dan Al-Muhit. Syekh mengatakan amal Muhaimin. Adapun nama Allah Al-Muhaimin Fakat warada fi maudi'in wahid telah disebutkan di satu ayat, di satu tempat di dalam Al-Qur'an Al Karim yaitu di akhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin. Dan arti wa makna al-muhaimin dan arti muhaimin ini ay al-muttali ala khafayal umur wa khabaya sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma makna muhaimin adalah yang mengetahui yang melihat yang tampak baginya hal-hal yang tersembunyi urusan-urusan yang dirahasiakan wa khabaya sudur yang disembunyikan di dalam dada alladzi ahata bikulli syai'in ilma yang ilmunya meliputi segala sesuatu asyahid alal khalqi bi'amalihim yang menyaksikan semua amal perbuatannya hamba ar-raqib alaihim ma yasduru minhum min qaulin au fi'li dia yang memperhatikan semuanya dia memeriksa melihat memandang semua yang keluar dari kita yang kita perbuat baik itu perkataan atau amal perbuatan la yaghibu anhu min af'alihim syai tidak ada satupun amal perbuatan manusia yang tidak diketahui Allah wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama tidak ada yang absen dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sebesar biji zarrah di langit dan di bumi itu makna muhaimin. Dia maha mengetahui semuanya. Dan makna yang semisal dengan ini adalah al-alim, al-khabir, al-latif dan juga al-muhaimin. Wa ammal muhit. Adapun arti al-muhit. Al-muhit ini disebutkan di dalam Al-Qur'an Al Karim di beberapa tempat. Salah satunya wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Sesungguhnya Allah itu dengan segala sesuatu muhit. Apa artinya ihatah ini, muhit ini? wahwas huwasmun dalun ala ihatatillah bi kulli syai'in ilman wa qadratan wa qahran. Yang dikatakan muhit adalah menguasai, meliputi segala sesuatu baik secara keilmuan, secara kekuasaan dan secara kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu muhit artinya. Di dalam bahasa Arab samudra itu disebut al-muhit. Samudra itu samudra Atlantik disebut al-muhit al-atlanti dikarenakan dia luas. Tapi ingat luasnya lautan itu tidak seluas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputi segala-galanya. Itu makna Al-Muhit. Jadi Allah itu meliputi. Orang itu tidak bisa kabur dari Allah. Allah menguasai semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins." Ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan wahai bangsa jin dan manusia pada hari kiamat ketika mereka semua hendak di Masya Allah Allahumma sayiban nafi'an Ya Allah semoga ini jadi hujan yang bermanfaat Jadi air yang bermanfaat buat umat Islam di negeri ini Wahai bangsa jin dan manusia Kalau kalian bisa kabur, bisa melarikan diri Menembus langit, menembus bumi Maka kalian silahkan tembus itu semuanya kalian tidak bakal bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Semuanya sudah dikuasain sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihukum dengan amalannya. Tidak ada yang tersembunyi. Ini mati, fulan mati dimakan oleh harimau. Apa kiranya Allah tidak bisa membangkitkan dia? Allah tahu di mana sisa-sisa tubuhnya. Antum ingat semua dengan seorang hamba Allah yang dia berpesan kepada putranya. Kalau aku mati, kalau aku mati, tolong kau bakar ayah. Bakar sampai menjadi debu. Kemudian taburkan debu itu. Taburkan debu itu di lautan. Semoga Allah tidak bisa mengumpulkan aku karena dia takut dengan dosa Allah, dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Akhirnya betul, sama anaknya ketika mati itu orang dibakar, ditebarkan itu abu dari tulang-tulang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dikumpulkan hidup kembali. Allah bertanya, "Wa ma hamalaka ala dhalik? Apa yang menyebabkan kau melakukan itu? Apa kata dia? Khasyataka ya Allah karena aku takut sama engkau ya Allah. Dia melakukan itu karena iman, bukan dia tidak beriman. Allah mampu, Allah bisa, dia tahu, tapi dia takut. Maka dia melakukan hal itu dan Allah mengampuni dosanya. Apa saja yang dimakan oleh ikan hiu. Saudara-saudara kita yang entah kemana, yang MH730, jasadnya di mana, kakinya di mana, kepalanya di mana, entah nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dan semuanya bakal digabungkan sama Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan seperti wujud dia. Itulah tidak ada yang bisa lari dari perintah Allah, dari ketentuan Allah, dari kekuasaan Allah. Li'annahu muhitun bikulli syai. Karena Allah meliputin segala sesuatu secara ilmu, secara kekuatan, kemampuan, ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kun fayakun. Yang ke 37 dan 36. Masa 37 36? 37 38 lah. Naam, asy-syahid dan ar-raqib. Asy-syahid dan ar-raqib. Amma syahid faqad takarrara fi mawadhi'a adidatin al Qur'an. Nama Allah Asy-Syahid ini telah berulang-ulang disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai syahid. Wa ammar raqib adapun nama Allah Ar-Raqib Fakat warada fi thalathati mawatin. Telah Allah sebutkan di tiga tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Qurina ma'ahu fi ahadiha ismu syahid. Digabungkan bersama nama Raqib ini di salah satu dari tiga itu makna syahid. Di antaranya firman Allah, Inna Allaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah itu Rakib terhadap kalian Kemudian Wa kuntu alaihim syahidan madum tufiin Kisah Nabi Isa Ketika ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaumnya Tentang umatnya Bani Israel Apakah dia menyuruh mereka untuk menyembah Isa? Enggak, enggak pernah Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim Ketika kau mewafatkan aku Kata Nabi Isa Kaulah yang menjadi rakib atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid dan engkau atas segala sesuatu adalah syahid. Apa makna rakib dan syahid? Wa makna syahid ayil muttali ala kulli syai'in alladhi la yakhfa alaihi syai'. Makna syahid adalah yang menyaksikan segala sesuatu. Makna syahid adalah yang menyaksikan segala sesuatu la yakhfa alaihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kesaksian Allah Subhanahu wa taala, yang tersembunyi. Sami'a jami'al aswa Allah mendengar semua suara. Khafiyaha wa jaliyah. Yang keras, yang perang, yang pelan. Wa absara jami'al mawjudat dan dia melihat semua ciptaannya daqiqaha wa jalilah yang kecil yang detail dan yang agung yang besar ciptaannya saghiraha saghiraha wa kabiraha wa ahata ilmuhu bi kulli syai ilmunya meliputi segala sesuatu alladhi syahida li ibadihi wa ala ibadihi bima amil yang Allah akan menjadi saksi buat hamba-hambanya atas amal kebajikan yang mereka lakukan dan atas perbuatan dosa yang mereka perbuat Allah akan menjadi saksi. Itu makna asyahi. Kalau terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia-nya? Yang maha menyaksikan. Tapi ternyata dia memiliki makna yang dalam sekali. Adapun makna raqib. Makna raqib ai al-muttali ala ma akannathu sudur. Dialah yang menyaksikan dengan apa yang disembunyikan di dalam dada. Itu ar-raqib. Al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Yang dia berjaga dengan semua amal perbuatan yang hamba lakukan. Dia melihat, dia mengetahui. Itu ar-raqib, dia menyaksikan. Dia memperhatikan amal hamba. Alladhi hafizal makhlukat wa ajraha ala ahsan nizam wa akmali tadbir. Dialah yang menjaga makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjagaan yang sangat sempurna. Kita manusia kadangkala menjaga. Menurut penjagaan yang sudah tidak bisa lepas. Ada kamera CCTV. Ada Masya Allah Apa kalau di airport nih Saya ingin me menggabungkan Ar-Raqib ini Dengan kejadian dua orang yang naik MH730 Yang menggunakan paspor palsu Iya Mencuri paspor Kok bisa lewat gitu kan Padahal udah canggih Udah macem-macem lewat Tidak sama dengan penjagaan Allah Jalla Jalaluh penjagaan manusia itu sangat-sangat riskan. Tidak seperti penjagaan Allah Yang di sini Allah adalah Ar-Raqib Raqibun lil mubsarati bi basarihi alladhi la yaghibu anhu syai' dengan pandangan Allah tidak ada sesuatu pun yang hilang dari pandangan. Wa raqibun lil masmu'at bi sam'ihi alladhi wasi'a kull syai'. Dan dia raqib memeriksa, menjaga dengan semua yang diucapkan oleh manusia dengan suara-suara. ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء dan dia raqib menjaga, memeriksa, melihat, menyaksikan semua ciptaannya, semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dan para jamaah ketika kita tahu bahwasanya Allah itu raqib, Insya Allah Dan kita mengamalkan makna rokib itu Insya Allah tidak ada yang namanya korupsi Di Malaysia ada korupsi Gak ada kayaknya Ada Soalnya kita di Indonesia mah subhanallah Itu namanya gubernur-gubernur pada di penjara semua Bupati-bupati di penjara Dia berpikiran Dia berpikiran bahwasanya atasannya tidak melihat Tidak memandang tidak menyaksikan. Tapi apakah dia lupa bahwasanya dia itu mukmin, dia itu beriman. Dan dia tahu walaupun semua orang tidak melihat, tidak memandang, tidak memeriksa, tapi Allah raqibun alaihim. Dan semua perbuatan itu bakal dibalas. Jangan merasa aman karena tidak ada yang melihat padahal Allah melihat. Ketika orang mengamalkan nama Allah Ar-Raqib ini insya Allah tidak butuh CCTV itu. Karena dia sudah tahu langkah dia. Ada di antara kita yang tidak korupsi harta. Tapi korupsi waktu. Seperti entah di sini ya, di Indonesia itu kalau kuli bangunan, kuli bangunan lah kita Kalau ada penjaganya, itu giat kerjanya itu, Bang. Ketika penjaganya pergi, duduk-duduk semua. Ngobrol, bercakap-cakap. Ada satu yang jaga di depan sana. Jaga, nanti kalau datang kabarin kita gitu. <laughs> dia dia keimanannya bahwasanya Allah dia tidak korupsi harta tapi dia korupsi waktu sudah dibayar dia itu dalam waktu 8 jam dia bekerja sudah dibayar dan Allah bakal menghisap di atas segala perbuatan dia. Semuanya. Yang ke 39. Al-Wasi' Al-Wasi' ini istilahnya mungkin yang maha luas. Ismullah Al-Wasi' Nama Allah luas ini disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ma'nahu arti al-wasi ini al-wasi'us sifat wan nu'ud yang sifat-sifatnya itu luas sekali. Wa muta'alliqatuha yang semua yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah ini luas semua bihaitsu la yuhsi ahadun sanaan alaih. Tidak ada satupun manusia yang dapat memberikan pujian kepada Allah meliputi segala sesuatu, nggak bisa. Antum punya dua tangan. Ada pohon yang besar. Bisa nggak antum dengan dua tangan antum meliputi? Nggak bisa. Masjid ini nggak bisa. Manusia itu. Allah apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas sifat-sifatnya bal huwa kama athna ala nafsihi keagungan Allah itu sepadan dengan pujian yang Allah berikan kepada dirinya karena yang bisa memuji Allah sesuai dengan keluasan sifat-sifatnya cuma Allah jalla jalalu karena dia yang mengetahui tentang dirinya wasiul azama keagungannya sangat luas wasiul sultan kekuasaannya luas wal muluk Kerajaannya luas, wasi'ul fadli wal ihsan. Karunianya, kemuliaannya, kebaikannya sangat luas. Azimul judi wal karam. Kedermawanannya itu sangat agung dan besar sekali. Qala ta'ala fi bayani sa'ati ilmihi wa rahmatih. Allah menjelaskan tentang keluasan ilmu dan rahmatnya ilmu dan rahmatnya luas. Rabbana ingat Rabbana adalah ismullah yang seringkali digunakan untuk berdoa di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau ilmu dan rahmatmu itu meliputi segala sesuatu luas semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya Antum lihat yang namanya beruang kutub beruang kutub itu apa ada yang ngasih makan dia Ketika musim dingin, musim sambil kemana dia pergi? Kadang-kadang dia bersembunyi di sana berhari-hari, berbulan-bulan keluar dari lubangnya dalam kondisi sudah kurus Allah memberikan rahmat kepada dia semut-semut ya jemaah semut-semut pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Anda pernah membaca mungkin ada ustadz yang tahu kisah semut dengan Nabi Sulaiman yang semut ini ditanya oleh Nabi Sulaiman tapi wallahu alam nanti kita lihat kisah itu sahih atau tidak supaya kita tidak menyampaikan kisah yang ternyata kisah itu tidak benar. Tapi semuanya mendapatkan keluasan rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang keluasan rizkinya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau orang-orang yang dinikahkan itu miskin-miskin. Banyak orang tua kalau mau menikahkan anaknya itu lihat dulu ini miskin apa kaya nih? Kira-kira bisa ngasih makan anak saya atau tidak? Dan banyak orang tua atau perempuan yang dia memilih suami yang kaya. Ada nggak jemaah? Hah? Nggak ada kan? Tanya tuh ibu-ibu. Kalau ada yang melamar dia yang satu kaya yang satu miskin, Kira-kira yang diterima yang mana ibu-ibu? Yang miskin? Insya Allah enggak. <laughs> Insya Allah yang kaya yang diterima. Karena manusia suka sama harta. Sebagian perempuan ketika dia melihat kepada harta ada yang menikah karena hartanya. Subhanallah. Itu suami kaya raya. Tapi dalam hitungan bulan bangkrut. Kekayaannya hilang semua. Bagaimana hidup dia? Susah. Sulit karena dia lupa yang memberi rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan iya kunu fuqara. Kalau orang-orang itu miskin yang dinikahkan itu yughnihumullah min fadli. Allah akan buat mereka kaya dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui luas rizki Allah Subhanahu wa taala. Luas dan berapa banyak orang-orang yang miskin yang mungkin menurut orang tidak bakal kaya. Tapi setelah 10 tahun kita ketemu dia ternyata dia sudah jadi bos. Dan berapa banyak orang-orang bos kaya yang kita lihat Masya Allah 10 tahun kemudian kita ketemu dia ternyata dia sudah jadi pegawai di office habis semua harta dan banyak contohnya di Indonesia lah itu yang namanya uh, gubernur-gubernur bupati-bupati yang ditangkap oleh Mahakim itu subhanallah habis semua. Kemudian Allah menyebutkan tentang keluasan maghfirahnya. Keluasan ampunannya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah memberikan janji kepada kalian maghfirah, ampunan dan fadla dan keutamaan buat kalian. Karunianya wallahu wasi'un alim dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Secara rahmat, rahmat Allah luas. Secara ilmu, ilmu Allah luas. Mereka yang punya ilmu pun karena rahmat Allah. Yang punya rizki pun karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengetahui. Ilmunya luas dengan segala sesuatu. Wa min syawahidismihil wasi' annahu subhanahu wa ta'ala wasa'a ala ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'i dan dari bukti-bukti keluasan Allah Subhanahu wa taala nama Allah Al-Wasi' ini yang Allah memberikan keluasan kepada hamba-hambanya dalam urusan agama Allah tidak membebankan kepada hamba-hambanya yang tidak mampu dilakukan oleh hambanya sesuai dengan keluasan hambanya Allah kasih kewajiban buat dia Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia kekuatan dia salat tidak bisa berdiri duduk tidak bisa duduk rebah bertiduran tidak bisa tiduran pakai mata nggak bisa pakai matanya dibantu sama yang lain disolatin iya kan kalau sudah nggak bisa sholat ya disolatin gitu kan itu termasuk keluasan rahmat Allah subhanahu wa taala puasa yang tua renta tidak bisa puasa bayar fitiah haji apa semua orang wajib haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu. Yang secara fisik mampu, secara uang dia mampu, dia berangkat. Yang sakit-sakitan tidak wajib. Yang tidak mampu naik kendaraan, yang harus butuh bantuan orang lain, yang harus memerlukan bantuan orang lain, yang kadangkala menyusahkan orang lain. Ada orang-orang yang berangkat haji, sedangkan dia tidak wajib haji. Karena keluarganya menginginkan dia itu haji. Padahal dia itu di kursi roda jalan nggak bisa. Tapi ya dia mau silahkan. Tapi Allah tidak mewajibkan buat dia. Karena dia tidak mampu. Maka Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi hambanya. Yang ke-40 Al-Muqid Al-Muqid Nama Allah Al-Muqid ini disebutkan di satu ayat Allah berfirman wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu muqit qala ibnu katsir Ibnu Katsir berkata wa qauluhu ta'ala dan firman Allah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita qala Ibnu Abbas wa ata wa atiyah wa qatadah wa matar al-warraq muqita hafiza arti muqit itu hafiza yang menjaga itu arti Mukit. Qala Mujahid syahida. Arti al-muqit itu seperti nama Allah syahid. Yang menyaksikan dan yang menjaga, yang mengetahui. Wa fi riwayatin anhu hasiba. Dalam riwayat dari Mujahid makna muqita itu hasiba, yang menghitung, yang mencukupi hambanya. Dihitung tuh semua amal hambanya. Wa qala Sa'id bin Jubair was-Suddi wa Ibn Zaid Makna mukit itu adalah qadira yang maha berkuasa, yang maha mampu melakukan apa saja. Wa qala Abdullah bin Kathir Al-Muqit al wasif Wa qala Al-Muqit Al-Razzaq Itulah makna mukit Yang maha memberi rezeki Jadi makna mukit ini Syekh menjelaskan bisa jadi mencakup semua makna tadi Yang disebutkan Di makna syahid Di makna hafid Bimakna hasib, bimakna di mana qadir Dan makna-makna yang telah disebutkan Itu makna muqim Kemudian yang ke-40 40 berapa nih? 41 Al-Hafid Al-Hafid dan Al-Hafid 41 42 Al-Hafiz dan Al-Hafiz Qala Allah Ta'ala Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz Sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu itu hafiz Wa qala Ta'ala Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya kami yang menurunkan al zikra Yaitu Al-Quran Al-Karim Dan kami atas al zikra itu akan hafiz akan menjaga. Syekh mengatakan wahadhanil nismani, al-azimani kedua nama yang agung ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatin dengan penjagaan. Allah menjaga. Dan penjagaan Allah itu untuk hambanya dua macam. Ada penjagaan yang umum, ada penjagaan yang khusus. Ada yang umum, ada yang istimewa. فالعام حفظه لهم بتيسير لهم الطعام taam والهواء Penjagaan yang umum adalah penjagaan Allah untuk hamba-hambanya dengan memudahkan bagi mereka makanan. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih udara, wa hidayatihim ila masalihi dan penjagaan Allah itu dengan menunjukkan kepada mereka kepada hal-hal yang ada maslahat buat mereka wa ila ma lahum wa qada lahum min daruratin wa hajatin wa hiyal hidayah al-ama dan semua yang diperlukan oleh hambanya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari urusan kehidupan ini dari hal-hal yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini wahia al-hidayatul amah. Inilah yang dimaksud dengan hidayah umum. Penjagaan itu penjagaan secara umum yang disebut dengan hidayah am. Tadi kita sebutkan hidayah itu ada tiga atau ada dua, yaitu hidayah hidayatul irsyad, wa itu taufiq. Hidayah petunjuk menunjukkan tentang apa yang diperlukan oleh hambanya dalam kehidupan ini allati qala anha subhanahu wa ta'ala yang Allah berfirman tentang hidayah umum ini allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada Allah yang memberikan kepada semuanya penciptaannya kemudian Allah memberikan hidayah kepada dia itu hidayah kepada keperluan-keperluan mereka dalam kehidupan ini yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan ini dari makan, minum, udara, berobat, apa Allah telah menjaga manusia dan menyediakan bagi mereka wa bidaf'i asnafil makarih wal madar wasyururi anhum dan Allah menjaga hambanya dari semua yang berbahaya buat mereka subhanallah kalau bukan karena penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin tiap hari kita akan menabrak mobil orang kereta orang mungkin anak kita akan jatuh mungkin anak kita akan digigit ular akan digigit masya Allah. Tapi semua karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Wa hifdu. dan penjagaan ini kafir dan muslim, fajir dan orang yang baik, orang soleh yang tidak soleh, bahkan semua binatang-binatang pun itu masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bi bani Adam dan telah diwakilkan, telah diberikan penjagaan manusia ini kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga anak Adam. Menjaga manusia. Allah berfirman, "Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengikuti manusia di depan dan di belakang mereka menjaga manusia ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang subhanallah ya. Anak kecil ini tidak pernah digigit sama kucingnya. Tidak pernah dia digigit sama kucingnya. Tapi suatu hari tahu-tahu dia digigit sama kucing. Pada hakikatnya dia digigit sama kucing itu karena Allah tidak menjaga dia. Dilepas. Kalau sudah takdir Allah, datang dilepas. Ketika ada ular, ada kalajengking, ada skorpion itu datang mau gigit anak kita, ketika belum waktunya, itu para malaikat akan menjaga. Tidak boleh itu ular mendekati anak itu. Dan berapa banyak orang-orang pawang ular ya? Ada pawang ular juga di sini. Yang dia beratus-ratus ular dia pegang tidak pernah digigit. Tapi ketika datang satu saat waktunya, ya udah, dia kadang kala mati gara-gara digigit ular yang selama ini dipegang sama dia. Ketika itu sudah dilepas karena takdir Allah menentukan dia digigit sama ular itu. Dan yang kedua adalah penjagaan yang khusus. Penjagaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yaitu penjagaan untuk kekasih-kekasih Allah. Untuk orang-orang yang dicintai Allah bihifdhi imanihim minasyubahil mudillah dengan mereka dijaga selain penjagaan yang awal itu mereka dijaga keimanannya dari syubhat-syubhat yang menyesatkan dan dari fitnah-fitnah yang membuat orang itu terpleset dari agamanya wasyahawat al-muhlika dijaga dari syahwat-syahwatnya tadi kita katakan la haula wala quwata illa billah Para ulama menafsirkan rahaula ini tidak ada yang dapat menghalangi kita dari perbuatan maksiat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga dari kemaksiatan. Kita diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Fayu'afihim minha. Ada orang-orang yang subhanallah dijaga sama Allah, dijaga oleh Allah dari syahwat-syahwat. Dan ada sebagian yang tenggelam dalam syahwatnya. Adapun wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah, Allah menjaga dia dari semuanya. Wa yahfadhuhum min a'daihim minal jinni wal ins. Allah akan menjaga mereka dari musuh musuh mereka dari bangsa jin dan dari manusia. Fa yansuruhum alaihim. Maka Allah akan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Wa anhum kaidal a'da wa makrihim. Konspirasi-konspirasi dari musuh-musuh Islam Allah akan menjaga dia. Bagaimana kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir sudah kumpul semuanya di depan rumah Rasul untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi keluar dari rumahnya, mereka tidak sadar. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu membela orang-orang yang beriman. Wa ala hasabi ma indal abdi minal iman takunu mudafa'atullah anhu. Sesuai dengan keimanan kita, sebesar keimanan kita, sebesar itu pula penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan mendapatkan Allah di hadapan. Dan kita lihat orang-orang yang menjaga Allah. Dunia akhiratnya akan dijaga. Kisah-kisah tentang waliullah. Bagaimana bagaimana Allah menjaga mereka dari serangan musuh-musuhnya. Bahkan disebutkan bagaimana seorang alim ulama yang singa kisahnya Daniel Nabi Daniel dari Bani Israel yang Daniel ini di disekap ya di sebuah penjara kemudian dimasukkan ke dalam penjara itu ke dalam sel itu singa yang sudah beberapa hari tidak diberi makan itu singa duduk di sebelahnya Daniel. Siapa yang menjaga? Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita menjaga Allah semuanya, bakal Allah jaga. Apapun kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun Sampai ke laut, tidak ada jalan Tapi lautan Allah jadikan terbelah dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam Allah menjadikan hal itu itu penjagaan dari Allah untuk wali-wali Allah. Dilanjutkan tinggal 13 menit lagi kayaknya kita cukupkan. Apa ada pertanyaan? Pertanyaannya besok. Kan masih lanjut besok kita kan? Insya Allah ya kita sampai ke 42 berarti sisa berapa? Sisa 57 jemaah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menyelesaikan untuk menguasai dan memahami kemudian mengamalkan asmaullah husna ini apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammad wasallam